Sebelum kita lanjutkan kajian tentang Arkanul Islam dari Fatwa Arkanul Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al uthaymin rahimallahu taala ada beberapa ada dua tambahan yang ingin kami sampaikan atau kami bacakan. Yang pertama tentang waktu pembayaran zakatul fitri. Maka kemarin kita baca ya, bahasanya pembayaran zakatul fitri bisa diajukan sehari atau dua hari sebelum Aid. Dan ini ber, dan ini berlaku manakala yang dimaksudkan adalah dibayarkan kepada atau diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya itu fakir miskin. Adapun jika ya, itu diserahkan kepada yayasan sosial yang akan membagikannya pada waktunya, maka boleh sebelumnya. Sebagaimana disampaikan di buku Fikih Sunnah Al-Muyasar karya Syekh Abdullah Al-Mutlaq beliau mengatakan bahasanya dan dimulailah waktu pembayaran zakatul fitri di akhir Ramadan sehari atau dua hari sebelum Aid. Wa yajuzu daf'uha lil jum'iyah al khairiyah min awal syahr. Dan diperbolehkan menyerahkan Ya, zakatul fitri ke yayasan sosial sejak awal bulan Ramadan. Lianna hadil jum'iyah tajma'uha wa la tuwazi'uha illa fil waqtil masyru' Karena yayasan sosial ini cuma mengumpulkan setelah itu baru mendistribusikannya di waktu yang telah disyariatkan. Wa isaluha ilal jum'iyah dan menyerahkannya kepada ihsan sosial ini bimanzilati isaliha ila wakilil muzaki adalah sebagaimana seorang titip kepada seseorang untuk supaya orang tersebut menyerahkan zakatul fitrinya di waktu yang telah ditentukan. Ya, maka berdasarkan penjelasan Sa'abdullah Al-Mutlaq di bukunya Fikih Sunnah Al-Muyasar Ya. Maka dua hari sebelum Aid itu manakala penyalurannya kepada fakir miskin. Tapi kalau diserahkan kepada yayasan sosial, ya, dan yayasan sosial ini nanti baru mendistribusikannya di waktu yang dituntunkan dua hari paling cepat dua hari sebelum Aid, maka beliau bolehkan pembayaran atau penyerahan uang atau pembayaran zakatul fitri boleh jadi dalam bentuk uang yang nanti akan dibelikan beras oleh yayasan sosial sejak awal bulan sejak awal bulan Ramadan. <clears throat> Karena ini seperti karena menyerahkan uang yang nanti akan dibelikan beras oleh yayasan sosial ini sebagaimana seorang yang mau bayar zakatul fitri itu titip pesan kepada person tertentu. Ya, kepada person tertentu, ini saya titip duit sekian, nanti tolong saat waktu pembayaran zakat fitri belikan beras dan sampaikan dan salurkan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua tentang Eh, tambahan penjelasan berkenaan dengan wakil dalam membeli atau menjual, kemudian ternyata dia membeli dari dirinya sendiri atau menjual pada dirinya sendiri. Maka kemarin kita kami sampaikan bahwasanya hal ini adalah terlarang juga merupakan madhab syafi'i. Ya, maka saya ingin bacakan dari Al-Mu'tamad fi fikih Syafi'i di bawah wakalah. Di sana disebutkan al-wakilu bil bai' la yajuzu lahu ayyabi'a li nafsihi wala li waladi as-saghiri maka seorang yang menjadi wakil dalam penjualan barang. Ada seorang yang diangkat sebagai wakil untuk menjualkan barang. Maka tidak boleh dia jualkan barang tersebut, ternyata dia jual untuk dirinya sendiri. Atau dia jualkan pada anaknya yang kecil wala likulli man huwa fi hajrihi wa tahta wilayatihi. Tidak pula semua orang yang dalam asuhannya atau dalam kewalian dan kekuasaannya. Walau adzina lahu fihi. Meskipun mewakil mengizinkan, tetap tidak boleh. Di madhab syafi'i, meskipun yang muktamad, ada kaul yang tidak muktamad yang membolehkan, Yeah. Namun kalau yang muktamad meskipun mewakil mengizinkan. Ini tolong jualkan barang milik saya. Ini tolong jualkan laptop saya ini. Ya, seandainya mewakil mengatakan, ya kamu jual dengan diri, pada dirimu sendiri, ya juga tidak apa-apa. Pokoknya jualkan. Kok nggak ketemu ada yang mau beli, ya kamu beli sendiri, kamu jual pada dirimu sendiri, tidak apa-apa meskipun ada ikrar tidak apa-apa di madhab syafi'i tetap tidak boleh dalam kaul mu'tamad kaul yang yang yang dinilai paling sah atau yang mu'tamad yang jadikan pegangan itu tetap tidak boleh ada kaul yang ghair mu'tamad yang membolehkannya dalam madhab syafi'i nah, kalau mu'tamad kaul yang jadi pegangan tidak boleh meskipun mewakilnya yang mengizinkannya Kenapa? Apa alasannya? Apa ilahnya? Liqada'il aghad fa inna ghardul muwakil ayatim al bi aqsal athman. Ya, karena dalam masalah wakalah semacam ini, tujuan mewakil bagaimanakah barang ini terjual dengan harga setinggi-tingginya. Ini kalau kita titip pada orang tolong jualkan, harapan kita gimana? dia bisa menjualkan setinggi-tingginya. Makin tinggi kita makin bersyukur dan makin senang. Kemudian wa in dan mustari sedangkan tujuan pembeli aitimul bai' bi aqlil athman adalah serendah-rendahnya harga kalau bisa. Ini kalau bisa. Nah, maka ketika dijual pada diri sendiri, Padahal tujuan mewakil itu harga setinggi-tingginya, maunya pembeli harga serendah-rendahnya, fatatahak kokutuhmah. Maka kita curiga dengan orang itu. Maka kita kan curiga dengan orang tersebut. Ketika wakil ini menjual pada dirinya sendiri, ternyata dialah yang jadi pembeli. Nah, ini jangan-jangan ini ya, di, di bawah harga pasar akan dia beli dengan di bawah harga pasar. Kemudian kata Syafi'iyah, wa inin tafa'at atuhma. Jika kecurigaan itu tidak ada, karena ini dibeli oleh dia di harga pasar. Ya. Muakinnya tidak dihakali, karena ini dibeli dengan harga pasar. Syafi'iyah bilang tetap tidak boleh. Fala yasihu tetap tidak boleh. Litih, litihadil mujib wal qabil. Karena samanya orang yang ijab dan orang yang qabul. Karena di transaksi jual beli tentu ada ijab qabul. Ya, yang ijab dia karena dia dapat mandat, yang qabul juga dia maka meskipun itu harga pasar tetap tidak boleh. Karena yang ijab dan yang kabul dalam transaksi jual beli ini satu orang yang sama. Nah, kemudian tentang wakil dalam pembelian. Dikasih mandat, tolong belikan. Maka jika seorang itu mewakilkannya bisyirah untuk membeli satu barang, fala ya fala yajuzu ayastariya lahu min nafsihi maka tidak boleh barang tersebut dibeli dari tokonya si wakil wala min di asari tidak pula dari anaknya yang masih kecil artinya cuma pura-pura ini beli dari anaknya yang masih TK ya, maka tidak boleh Wala yajuzu lahu al-bai' wa min sehingga kesimpulannya tidak boleh menjualkan atau membeli dari dirinya sendiri si wakil hatta lau adzina lahul muwakil fil asah. Meskipun ya, muwakilnya mengizinkan. Demikian dalam pendapat yang al-asah. Wal bai' wa syira' la yasihu min saksin wahid. Transaksi menjual dan membeli itu tidak sah kalau orangnya sama. Penjualnya sama dengan pembelinya. Itu tidak sah. Fala yasuhu biman yuwakiluhu. Maka tidak sah wakil ya, ya. maka tidak sah dengan adanya uh, biman yuwakiluhu maka manakala transaksi menjual dan membeli itu adalah orang yang menjadi wakil. Walai albaik al li usulihi. Ya. Demikian juga eh, <clears throat> Namun kata Syafi'iyah diperbolehkan albaik liabihi li abihi wa usulihi. Namun si wakil tadi boleh menjualkan kepada bapaknya atau kepada usulnya yang lain, usul nasabnya yang lain, kakeknya atau lain. Boleh kemudian pada anak yang sudah mandiri, sudah dewasa, dan furu e, wasair furuihi dan furu nasabnya dengan catatan mustaqilin yang sudah mandiri li'annahu eh, li'annahu yabi'uhum manil mithli karena dia akan menjualnya dengan harga standar au man alladhi yabi'u fihi lil ajnabi atau akan dia jual dengan sebagaimana harga yang dia pakai kalau ya, pembelinya adalah orang lain fala tuhmata fi hadhil halati maka tidak ada kecurigaan dalam kondisi ini ditambah ma'at ta'atutil aqidain pelaku transaksi antar penjual dan pembelinya sudah jelas berbeda. Ya, maka ya, kalau ya, kalau di sini kalau syafi'iyah wakil boleh menjualkan atau beli dari toko bapaknya, toko anaknya dengan catatan kalau anak ke bawah adalah dia sudah mandiri. Sudah ekonominya berdiri sendiri. Maka boleh wakil menjualkan kepada anaknya atau ya, membeli dari toko milik anaknya dengan catatan anaknya adalah anak yang sudah ya, mandiri dia punya usaha sendiri dia kerja sendiri punya ekonomi sendiri maka kalau kalau yang dilarang syafi'iyah kalau membelinya dari dirinya sendiri toko miliknya ini atau cuma pura-pura belinya dari anaknya yang masih kecil. Ini, anaknya yang masih kecil. Nah, ini belinya yang beli si A padahal si A itu masih TK. Nah, ini enggak. Maka ini cuma uh, akal-akalan maka tidak boleh. Dan tegasnya tentang hal ini yaitu membeli dari wakil itu membeli atau menjual pada dirinya sendiri. Ini adalah satu hal yang terlarang adalah pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama sebagaimana disampaikan di Mosu'ah Fiqiyah Kuwaitiyah. Tentang ketentuan bagi dalam wakalah ada mubail wakili nafsihi. Tidak boleh menjual pada diri sendiri Nah, tentang hal ini fukoha ulama fikih ala salah satu arak. Ya, sebenarnya punya tiga pendapat. Zahabat jumhurul fukoha. Pendapat mayoritas ulama. Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan ini adalah eh, pendapat eh, dan Hanabilah dalam mazhab mazhab resmi Hanabilah. Malikiyah fil mu'tamad. Dan Malikiyah dalam pendapat yang mu'tamad mengatakan tidak boleh bagi wakil menjual e, e, wakil dalam penjualan secara mutlak ayyabi ali nafsihi menjual pada dirinya sendiri karena oh e, ini ketika tolong jualkan wakalahnya mutlak tolong jualkan tidak ada persyaratan maka itu tidak boleh dijual pada diri sendiri karena orf dalam menjualkan itu dijualkan pada orang lain maka ketika wakalahnya mutlak tolong jualkan, maka dimaknai sebagaimana na'urf itu harus dijual kepada orang lain. Wali ana kutuh tuhmah kalau dia jual pada diri sendiri maka curiga jangan-jangan ini harganya diakali. Dan alasan yang lain, uh, Hanafiyah dan Safiyah mengajukan alasan kenapa hukumnya semacam ini bi anal wahid la yakunu mustarian wa ba'ian karena tidak mungkin satu orang itu jadi penjual sekaligus jadi pembeli. qalu dan pendapat Syafi'iyah tadi kita telah kita baca dan juga Hanafiyah juga eh, Hanafiyah lau amr al muwakil seandainya muwakil mengizinkan bahkan memerintahkan si wakil untuk menjual pada dirinya sendiri tetap tidak boleh. Ini tolong jualkan, kalau tidak ada yang beli ya kamu saja yang beli tidak apa-apa. Ini tetap tidak boleh. Lain hanya dengan Malikiyah dan Hanabila mengatakan bahasanya wakil boleh baginya untuk menjaga untuk dirinya sendiri jika wakil mengizinkan. Dan ini sebagaimana yang kemarin kita baca di perkataan Said Muthaimin. Pendapat Hanabila. Maka caranya minta izin. Ya, minta supaya direlakan. Karena Hanabilah membolehkan kalau direlakan. Tapi kalau Safiyah tetap tidak boleh. Ya, meskipun direlakan tetap tidak boleh. Ya, tetap tidak boleh. Dan ini pendapat sehingga ini pendapat jumhur ulama kemudian pendapat yang kedua pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat ya diperbolehkan bagi wakil wakil dalam penjualan dan dan wakalahnya itu mutlak tolong jualkan dibolehkan untuk menjualkan untuk dirinya sendiri idza zata ala mablaghi samanihi finida awakala man yabi'u wa kana huwa ahadul mushtari dengan catatan dia wakalahkan kepada orang yang lain, kemudian dia jadi pembelinya. Ya, dia wakalahkan kepada orang lain, kamu saja yang uh, ini nawarkan, ah nanti saya jadi pembelinya. Dan eh, idza zada ala mabghli samanihi finida. Dan manakala uh, uang pembayarannya itu lebih daripada ya, lebih daripada harga yang ditawarkan. Jadi kalau mau dibeli wakil, kata Imam Ahmad di, di kata di pendapat yang kedua, ini penawarannya 10 ribu, saya beli 15 eh, ribu. Kalau mau dibeli wakil. Atau dia wakalahkan pada orang lain, kamu yang nawarkan, saya yang beli. Ya, kemudian pendapat yang ketiga, Zahabal Malikiyah fi kaul. Pendapat Malikiyah dalam satu pendapat, ila annahu yajuzu lil waqi' ala bi'ni misi idam la yuhabi nafsahu. Ya, boleh bagi wakil untuk menjualkan pada dirinya sendiri dengan catatan jika dia tidak pilih kasih dengan dirinya sendiri. Artinya dijual dengan harga standar. Ya, tidak mewakilnya tidak diakali, dia katakan, "Oh, ini sudah harga sudah bagus itu segitu. Ah. Ya, padahal itu harga di bawah pasar. Ya, kenapa kalau dia bilang itu harga bagus ternyata dia sendiri yang beli. Karena dia sendiri yang beli. Nah, kalau pendapat ketiga mengatakan ini malikiyah dalam satu kaul, ya, ya tidak apa-apa asalkan itu harganya harga wajar. Jelas eh, pendapat jumhurul fuqaha tidak boleh. Ya, harus ketika seorang itu jadi wakil dalam penjualan, maka dia jual kepada orang lain. Bahkan syafi'iyah, sekalipun wakilnya itu mengizinkan, tetap tidak boleh. Kemudian di majelis yang ketujuh ini di, uh, di kajian tentang arkanul Islam kita berpindah kepada rukun Islam yang pertama yaitu syahadat la ilaha illallah Ya, itu fatwa akidah. Yang pertama, pengertian tauhid dan macam-macamnya. Kalau musannifu rahimallahu taala, tauhid dalam bahasa Arab adalah masdar dari wahada yuwahidu yang artinya menjadikan sesuatu itu tunggal. Dan ini tidak akan terwujud, tauhid itu tidak akan terwujud kecuali dengan dua hal. Ya, peniadaan, negasi, wa dan Eh, pengukuhan atau penegasan yaitu meniadakan hukum dalam hal ini ibadah amasibal muwahad dari selain zat yang diisahkan dan menetapkan hukum tersebut hanya untuk yang diisahkan ya. maka misalnya kami katakan tidaklah yatimu yatimu di sini artinya tidaklah sah Tidaklah sah bagi seorang e, tauhid itu bagi seseorang sampai dia bersyahadat la ilaha illallah. Dia tiadakan ibadah dari selain Allah azza wajal dan dia tetapkan ibadah adalah hak Allah hak Allah semata. Karena negasi semata-mata negasi itu adalah murni peniadaan. Sedangkan pengukuhan semata-mata pengukuhan tidaklah melarang adanya double adanya disekutunya oleh yang lain. Maka seandainya Anda katakan misalnya ini contoh pengukuhan murni pengukuhan fulan berdiri. Maka di sini Anda tetapkan berdiri bagi fulan akan tetapi Anda tidak mengisahkannya. Karena boleh jadi ada orang yang lain selain fulan yang juga berdiri. Kemudian kalau negasi semata juga bukan tauhid. Contohnya ucapan tidak ada orang yang berdiri. Maka Anda meniadakan dengan peniadaan murni peniadaan dan Anda tidak menetapkan berdiri eh, bagi siapapun. Maka ini bukan tauhid. Namun seandainya Anda katakan tidak ada yang berdiri kecuali Zaid, maka di sini Anda mengesahkan Zaid dalam masalah berdiri. Karena Anda tiadakan berdiri dari selain Zaid. Wahat wa tahqiqu tauhid inilah tauhid senyatanya dalam realita yaitu bahasanya tauhid tidaklah tauhid sampai mengandung dua unsur negasi dan pengukuhan dan macam-macam tauhid dikaitkan dengan Allah yaitu tauhidullah tadkhulu kulluha seluruhnya masuk dalam pengertian umum atau definisi umum dari tauhid. Definisi luas dan lengkap dari tauhid adalah sebagai berikut ifradullah subhanahu wa ta'ala bima yakhtassu bihi mengunggalkan dan mengesahkan Allah dalam hak-hak khusus Allah. Maka ini adalah definisi tauhidullah dalam definisi yang lengkap. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, hak khusus Allah ada tiga macam. Sehingga tauhid ada tiga macam, tauhid rububiyah, uluhiyah, tauhid tentang nama dan sifat. Dan mereka mengetahui hal ini, bahasanya tauhid itu ada tiga macam, bitatabuk wal istiqra, dengan penelitian dan penelitian. Bahkan penelitian yang sempurna. Penadar dan mentelaah sebelah ayat dan hadis. Maka mereka para ulama menjumpai bahasanya tauhid tidaklah keluar dari tiga macam ini. Maka mereka nawa'u menetapkan macam tauhid menjadi tiga macam. Dan ini adalah hasil tatabu dan istiqra dan sesuatu yang hasilnya dari tatabu dan istiqra dari penelitian yang sempurna itu tidak mungkin akan bisa ditambahi. Setelah dilakukan telah yang sempurna, maka manusia ada dua macam, laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin kita tambahkan macam yang ketiga. Karena ini ya, penelitian yang sudah sempurna. Tidak mungkin nanti sekian puluh tahun lagi kita munculkan manusia jenis yang ketiga. Bukan manusia, bukan laki-laki dan bukan perempuan. Itu tidak mungkin. Maka penjelasannya tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam tiga hal. Dalam masalah mencipta, memiliki dan mengatur. Rinciannya sebagai berikut mengisahkan Allah dalam penciptaan, maka Allah sematalah sang pencipta, tidak ada pencipta selain Allah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Fatir ayat yang ketiga. Hal min khalikin khairullah. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi? La ilaha illa huwa. Tiada sembahan yang berat disembah melainkan dia. Dan Allah Ta'ala menjelaskan batilnya sesembahan-sesembahan orang kafir. Dengan Allah katakan, apakah yang mencipta itu seperti yang tidak mencipta? Tidakkah kalian mengambil pelajaran An-Nahl 17? Maka Allah sematalah sang pencipta. Dialah yang menciptakan segala sesuatu dan menetapkan takdir untuknya. Wal khalku dan penciptaannya Allah ya, itu yasmul mencakup ma yaqa'u min maf'ulatihi adalah apa yang terjadi min maf'ulatihi dari ya, ya, ciptaannya Allah dari sasarannya sasaran perbuatan Allah wa ma yaqa'u min maf'ulati khalqihi dan apa yang terjadi dari ya, objek sasaran makhluknya maka apa yang diciptakan dibuat oleh manusia adalah ciptaan Allah sebagaimana manusia ciptaan Allah. Ya, maka manusia ciptaan Allah dan apa yang dibuat oleh manusia juga ciptaan Allah. Oleh karena itu maka minta mamil iman bil qadar. Oleh karena itu bagian dari kesempurnaan mengimani takdir Anda mengimani bahasanya Allah itu menciptakan perbuatan hamba sebagaimana Allah adalah pencipta si hamba. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Wallah khalaqakum bama ta'malun. Ya. Dan Allah lah menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Dan mannya di sini adalah ma masdariyah. Wallah khalaqakum wa amalakum. Allah menciptakan kalian dan perbuatan kalian. Penjelasannya, wajuh dalik. Penjelasannya, Bahasanya perbuatan hamba adalah bagian dari sifat si hamba. Ketika hamba itu adalah makhluk ciptaan Allah, maka pencipta sesuatu juga yang menciptakan sifatnya. Penjelasan yang kedua, bahasanya perbuatan hamba itu terjadi dengan terkumpulnya dua hal, tekad yang bulat dan kemampuan yang sempurna dan kemampuan eh, dan keinginan dan kemampuan dua-duanya makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Maka pencipta sebab yang sempurna adalah pencipta musabab. Maka di sini disampaikan ya, kenapa bisa apa penjelasan bagaimanakah penjelasan tentang perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Ada dua penjelasan. Ya, untuk membantu memahami ya, konsep ini bahasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka penjelasan yang pertama tadi manusia adalah ciptaan Allah. Ya, dan Allah itu menciptakan sesuatu dan sifatnya dan perbuatan ya, perbuatan itu perbuatan manusia adalah sifatnya manusia berarti dia adalah juga ciptaan Allah. Kemudian yang kedua, penjelasan yang kedua, manusia bisa melakukan aktivitasnya. Berlari, duduk, berjalan, dan seterusnya. Itu manakala terkumpul dua hal. Terkumpul dua hal. Punya keinginan dan tekad bulat. Kemudian dia punya kemampuan. Maka ketika terkumpul dua hal ini tidak boleh tidak terjadi perbuatan. Tidak mungkin tidak. Dia punya tekad kuat untuk lari. Dan dia punya kemampuan untuk lari. Itu pasti terjadi. Berlari. Ya, kalau tidak terjadi, maka salah satu tadi ada yang bermasalah. Kenapa tidak terjadi perbuatan berlari? Padahal dia kakinya sehat, walafiat, bahkan super sehat. Dia males lari. Maka dia tidak punya tekad. Dia pingin sekali lari namun kakinya pincang. Nah, maka dia tidak bisa berlari. Adapun jika terkumpul dua ini, maka tidak boleh tidak pasti terjadi perbuatan. Ya, pasti terjadi perbuatan. Tekad yang kuat dan kemampuan yang ada. Ya, ya. Maka kenapa orang tidak, kenapa dia si laki-laki ini tidak pergi jamaah ke masjid? Itu problemnya cuma dua ini. Ya, problemnya cuma dua ini. Tidak mungkin ada problem yang ketiga. Tidak ada mungkin problem yang ketiga. Problemnya cuma di salah satu dari ini. Irodah ataukah kudroh. Nah. Ya, irodah ataukah kudroh. Boleh jadi dia punya masalah kudroh. Kenapa tidak pergi? Ya, ya, kenapa tidak pergi kemudian sholat jamaah ke masjid? Boleh jadi karena masalah kemampuan untuk sampai ke masjid. Ya. Oh, karena hujan lebat sekali. Maka dia tidak punya kemampuan untuk pergi ke, ke masjid. Atau oh, ini terang benderang, ya, masjid itu samping rumahnya. Nah, kenapa tidak bisa sampai masjid? Ya, maka oh ya berarti masalahnya masalah irodah. Dia itu tidak punya keinginan meskipun saya sebenarnya niat mau ke masjid. Nah, maka itu niat yang bohong. Itu niat yang bohong. Kalau dia seger waras, ya, kemudian dia betul-betul niat pergi ke masjid, maka pasti terjadi. Karena perbuatan manusia itu terkumpul, itu terjadi manakala kumpul dua hal ini. Dia punya kemampuan, adanya kudrah dan adanya iroda. Jika dua itu kumpul, pasti terjadi perbuatan. Nah, dua-duanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan manusia ciptaan Allah, kemampuan manusia ciptaan Allah. Maka yang terjadi itu perbuatan juga ciptaan Allah. <clears throat> Jika ada yang bertanya, bagaimanakah kita kompromikan antara mengisahkan Allah dalam mencipta, namun di sisi yang lain, an al khalqa bahasanya mencipta, itu ditetapkan terjadi pada selain Allah. Sebagaimana yang ditunjukkan dalam firman Allah Ta'ala, barakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah, dia adalah yang terbaik dari banyak pencipta. Berarti ada banyak pencipta. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang al-musawir penggambar dikatakan pada mereka hidupkan yang kalian ciptakan. Maka jawaban tentang hal ini selain Allah tidaklah mencipta sebagaimana Allah mencipta. Tidak mungkin bagi makhluk mencipta dalam bentuk ijadu makdumin. Mewujudkan sesuatu yang tidak ada. Tidak mungkin dalam bentuk menghidupkan yang telah mati. Namun penciptaan selain Allah itu bentuknya cuma terhir, mengubah dan memindah sesuatu dari satu keadaan kepada keadaan yang lain. Menciptakan pintu itu cuma mengubah dari kayu jadi pintu. Namun tidak ada kayu tiba-tiba jadi pintu, tidak bisa. Maka cuma mengubah dari satu kondisi pada kondisi yang lain. Wa makhlukun lillah dan itu adalah dan itu adalah ciptaan Allah. Fal musawir masalan, maka penggambar misalnya, jika dia menggambar satu gambar, maka dia tidaklah yuhdis sayan mengadakan sesuatu. Maksimal yang terjadi di sana dia mengubah sesuatu kepada yang lain. Maka dia menggambar ketika itu bentuknya lukis, ya dia cuma cat, dia jadikan bentuk tertentu. Ya, semisal dia ubah lumpur menjadi ya, patung burung atau bentuk patung unta. Sebagaimana Yuhawil, seorang penggambar itu mengubah pitalwin dengan pewarnaan, lembaran yang putih menjadi lembaran, uh, eh, lembaran menjadi gambar yang berwarna bil madad disebabkan dengan memakai tinta. Ya, fal madad maka tinta ciptaan Allah. Kertas putih juga ciptaan Allah. Maka berarti ya itu semua ciptaan Allah. Hada wal ini beda antara penetapan penciptaan untuk Allah Azza wa Jalla dan penip, eh, pen, eh, dan penciptaan yang dinisbatkan kepada makhluk. Maka berdasarkan hal ini tetap bisa kita simpulkan dan itu tidaklah keliru bahasanya Allah itu munfarid dan satu-satunya yang mencipta Allah subihi dengan penciptaan yang khusus bagi Allah yaitu penciptaan dari ketiadaan. Itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah. Kemudian eh, poin yang kedua dari rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam kepemilikan. Maka Allah Ta'ala adalah satu-satunya sang pemilik. Sebagaimana firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk. Tabarukallah di biadil mulk. Maha berkah dat yang di tangannya lah kerajaan. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dan di surat Al-Mu'minun 88 katakanlah Siapakah yang di tangannya kerajaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak dilindungi. Fal maliku al milka al mutlaqa al am asyamil huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemilik dengan kepemilikan yang mutlak, kepemilikan yang luas, mencakup semuanya hanyalah Allah semata. Ya. Sedangkan penisbatan milik kepada selain Allah adalah bersifat ya, nis idofiyah bersifat nisbi. Maka betul Allah telah menetapkan untuk selainnya ya, kepemilikan sebagaimana firman Allah taala umma malakat umma malaktum mafatihahu dan bolehlah kalian memakan ya, satu isi memak makanan yang ada di satu rumah manakala rumah tersebut malaktum mafatihahu kalian miliki kuncinya. Kalian pegang kuncinya. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-Mu'minun. Ya, tidak boleh penyaluran sahwat biologis kecuali pada istri atau malakat aimanuhum atau budak yang kalian miliki. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya selain Allah itu memiliki uh, itu memiliki hak milik. Akan tetapi hak milik makhluk tidak sebagaimana hak milik Allah Azza wa Jalla. Maka karena kepemilikan makhluk itu kepemilikan yang terbatas. E, kepemilikan yang kosir, ya e, terbatas dan kepemilikan yang terikat. Kosir terbatas artinya tidak mencakup yang bukan miliknya. Maka rumah miliknya Zaid tidaklah dimiliki oleh Amr. Rumah miliknya Amr bukanlah miliknya Zaid. Kemudian kepemilikan ini terbatas di mana manusia tidak boleh memperlakukan benda yang dia miliki kecuali dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah. Ya. Ya, Maka seorang tidak bisa memperlakukan rumahnya kecuali dengan perlakuan yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang menyanyiakan harta. Dan Allah ta Allah tabaraka wa taala berfirman, Janganlah kalian berikan pada sufaha anak-anak kecil, janganlah kalian berikan harta kalian. Jangan ngasih uang pada anak kecil yang belum balik. Padahal harta itu satu hal yang berharga. Karena Allah katakan, Allah tija'alallahu lakum qiyamah. Yang Allah jadikan harta itu qiyam, penegak kehidupan. Banyak hal tidaklah bisa terwujud tanpa uang dan harta. Oleh karena itu maka jangan dibuang-buang, jangan ditelantarkan dengan diberikan kepada anak kecil yang dia belum bisa pegang harta dan mudah lupa ketika pegang duit dan yang lainnya. Maka ini menunjukkan bahasa yang kepemilikan manusia itu terbatas, eh, itu ya, terbatas dan terikat. Lain hanya dengan kepemilikan Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah kepemilikan yang luas, mencakup yang lain dan kepemilikan yang mutlak. Allah boleh melakukan apa saja yang Allah kehendaki. Ya, kaidahnya la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya, Allah tidaklah ditanya tentang apa yang dia lakukan. Dia mau menciptakan iblis, mau menciptakan neraka, surga, Allah tidak ditanya. Kenapa Allah melakukan demikian dan demikian? Kenapa Allah ciptakan ada orang kafir? Ya. Maka Allah tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan. Kenapa? Ya, karena semuanya itu pasti uh, mengandung hikmah yang luar biasa kalau manusia mau merenungkannya. Kalau mau berpikir sehat, ya, maka dia akan temukan hikmahnya. Ya. Dan karena Allah, Allah adalah zat yang maha kuasa yang memiliki semuanya. Maka dia berhak untuk melakukan apa saja yang dia inginkan terhadap eh, apa yang saja yang dia inginkan untuk apa yang dia miliki. Wahum yas wahum yusalun. Yang lebih di yang lebih penting dipikirkan manusia adalah dia ingat. Hum yusalun. Mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dimiliki, tentang ilmunya, tentang umurnya, tentang waktunya dan seterusnya. Ya, maka jangan buang-buang waktu pikiran untuk mikirkan kenapa Allah membuat ini dan itu dalam rangka menentang eh, dan protes dengan apa yang Allah inginkan. Kemudian eh, poin yang ketiga tentang tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam masalah pengaturan. Artinya kita yakini bahasanya Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya yang mengatur. Ya, ya, ya. Maka Allah lah zat yang mengatur penciptaan, mengatur langit dan bumi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ingatlah hanya milik Allah hak mencipta dan mengatur. Maha berkah Allah Rabb semesta alam. Wahada tadbir syamil. Dan pengaturan Allah itu eh, meliputi semuanya. Tidak ada satupun yang bisa menghalangi pengaturan Allah. Dan tidak ada satupun yang bisa menentang. Sedangkan pengaturan yang menjadi kewenangan makhluk. Maka pengaturan yang ada pada sebagian makhluk semacam seorang itu mengatur hartanya, budaknya, pelayannya dan semacam itu maka itu adalah pengaturan yang sempit dan terbatas. Pengaturan yang mukoyat terikat dan tidak mutlak. Maka dengan zahar maka jelaslah dengan orang di atas benarnya e, sahnya ucapan kita tauhid rububiyah adalah mengisahkan Allah dalam tiga hal dalam masalah mencipta, memiliki dan mengatur. Kemudian tauhid jenis yang kedua adalah tauhid uluhiyah yaitu mengisahkan Allah dalam masalah ibadah. Artinya seorang manusia tidak boleh ya, menjadikan ya, selain Allah ada sesuatu yang dia sembah, yang dia mendekatkan diri kepadanya. Sebagaimana dia menyembah Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan tauhid jenis ini inilah yang dolla fihi al-musyrikun. Ya, disinilah ya inilah yang sesat di dalamnya orang-orang musyrik terdahulu yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Nabi menghalalkan darah mereka dengan peperangan dan harta mereka dengan rampasan perang dan tanah serta kampung mereka. Nabi tawan ya, perempuan mereka dan anak-anaknya. Dan tahu jenis inilah yang jadi sebab diutusnya para rasul. Diturunkannya berbagai macam kitab suci. Ma'at di samping dua kawan dari tauhid ini. Kawan dari tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Akan tetapi mayoritas eh, perkara yang paling banyak eh, mayu alits terapi yang paling banyak yang dilakukan oleh para rasul terhadap umatnya adalah tauhid jenis ini. Yu'alits itu terapi. Yaitu tauhid uluhiyah. Biaisu di mana layasufu al-insan syai'an sehingga seorang itu tidaklah memberikan satupun ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah meskipun dia adalah malaikat yang dekat ataupun nabi yang jadi rasul. Tidak pula boleh beribadah kepada wali seorang yang saleh dan tidak pula dan intinya tidak boleh bagi siapapun dari makhluk. Karena ibadah tidaklah sah tidaklah boleh kecuali hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Wa man akhalla bihada tauhida, siapa yang cacat tauhid jenis yang kedua ini, maka dia musyrikun kafir. Maka dia musyrik dan dia kafir. Meskipun dia mengakui tauhid rububiyah dan mengimani tauhid asma wa sifat. Maka seandainya ada seorang yang beriman pada Allah Bahasanya Allah itu sang pencipta, sang pemilik, dan sang pengatur segala urusan. Dan Allah itu berhak apa yang menjadi haknya berupa nama dan sifat. Akan tapi dia menyembah di samping Allah, dia menyembah selain Allah. Maka pengakuannya terhadap tauhid rububiyah dan asma ya, dan asma wa sifat layan fa'hu tidak manfaat baginya. Falau furido, seandainya bisa kita andaikan, kita bayangkan, ada seorang yang mengakui dengan pengakuan yang sempurna terhadap tauhid rubiyah dan asma wa sifat. Namun dia pergi ke kuburan kemudian menyembah penghuni kubur atau bernadar untuk kubur kurbanan satu kurban yang dia mendekatkan diri dengannya kepada penghuni kubur. Maka ini adalah orang musyrik kafir khalidun finnar kekal di dalam neraka. Namun perlu diketahui bahasanya sampai-sampai orang musyrik jahiliyah sekalipun itu tidak memiliki ikrar kamilan untuk tauhid rububiyah. Namun perlu diingat bahasanya orang musyrik jahiliyah, orang musyrik Mekah itu tidak punya tauhid rububiyah yang sempurna. Namun seandainya ada orang yang punya tauhid rububiyah yang 100% sempurna, namun setelah itu dia beribadah kepada selain Allah, maka dia bukanlah seorang yang beriman namun orang yang kafir. Allah tabaraka wa taala berfirman melalui lisan Nabi Isa alaihi salatu wasalam, siapa yang menyekutukan Allah Allah haramkan surga untuknya, pemakwahun dan tempat kembalinya adalah neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim yaitu orang-orang yang musyrik. Karena kemusyrikan adalah kezaliman. Dan satu hal yang telah diketahui oleh setiap orang yang membaca kitabullah yaitu Al-Quran, bahasanya orang-orang musyrik yang diperangi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi halalkan darahnya dan hartanya, Nabi tawan perempuannya dan anak-anaknya, Nabi jadikan mah tanahnya, mereka adalah orang yang mengakui bahasanya Allah semata adalah Arab. Al-Khaliq San Pencipta. Mereka tidak ragu dalam hal ini. Akan tapi dikarenakan mereka menyembah ma'ahu di samping menyembah Allah. Ghairahu menyembah selain Allah. Sara bidzalikal musyrikin. Jadilah dengan hal itu mereka orang-orang musyrik yang halal darah dan hartanya. Maka ingat, ya, kanu ya'buduna ma'ahu. Orang musyrik jahiliyah itu menyembah ma'ahu di samping menyembah Allah, menyembah selain Allah. Maka orang musyrik jahiliyah itu juga menyembah Allah. Ya, mereka menyembah Allah. Ya, maka dengan alasan seorang itu menyembah Allah tidak berarti bisa dipastikan dia selamat dari kemusyrikan. Kalau dia menyembah Allah namun di lain waktu dia menyembah selain Allah, maka ini orang musyrik. Pas Ramadan rajin puasa karena Allah, sholat, terawih dan yang lainnya untuk Allah. Pas bulan Muharram sasi surah dan nyembah ini dan itu. Maka ini musyrik. Ini musyrik. Dan demikian keadaan orang musyrik jahiliyah, menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Kemudian tauhid jenis yang ketiga tauhid nama dan sifat itulah mengisahkan Allah ya, dalam nama yang Allah berikan untuk dirinya dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam kitabnya atau melalui Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya tanpa diselewengkan maknanya tanpa taktil tanpa pengingkaran tanpa membahas bentuknya dengan modal akal semata tanpa menyamakannya dengan makhluk. Artinya mengimani semua nama dan sifat Allah dengan menghindari empat hal ini. Tidak ada tahrib, tidak ada taktil, takyif dan tamzil. Fala Buddha maka tidak boleh tidak mengimani nama yang Allah berikan untuk dirinya dan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ala wajil hakikat. Kita imani bahasanya itu semua hakiki bukan majas. Namun min ghairi takyifin tanpa kita bahas bentuk sifatnya atau kita samakan dengan makhluk. Dan tauhid jenis ini dhalla fihi tawaif. Telah tersesat di dalamnya banyak kelompok dari umat ini. Min ahlul kiblat dari kaum muslimin. Yang nama lain kaum muslimin adalah ahlul kiblah. Alladzina yang tasibuna yang menisbatkan kepada Islam maka mereka tersesat dalam bentuk dalam sejumlah bentuk. Di antara mereka ada yang berlebihan dalam meniadakan keserupaan Allah dengan makhluk dan ada yang berlebihan dalam mensucikan ya, dalam dalam mensucikan Allah supaya tidak serupa dengan makhluk berlebihan yang mengeluarkannya dari Islam. Ada yang pertengahan dan ada yang dekat dengan ahlu sunnah. Akan tetapi jalan salaf dalam tauhid jenis ini adalah ya, menamai Allah dan mensifati Allah dengan nama yang sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya ala wajil hakikoh dan itu hakiki. Ya, dengan menghindari empat hal, tahrif, taktil, ya, dan tamtil. Contohnya, Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama Al-Hayy, zat yang maha hidup. Al-Qayyum, zat yang mengurusi dirinya dan makhluknya. Maka wajib atas kita untuk mengimani bahasanya al hay zat yang hidup adalah salah satu nama Allah Ta'ala. Wajib dan wajib atas kita mengimani kandungan dari nama ini. Yang kandungannya adalah sifat bagi Allah, yaitu Allah memiliki sifat hidup. Bahkan itu adalah hidup yang sempurna, hidup yang tidak didahului ketiadaan, dan tidak akan diakhiri dengan kefanaan. Kemudian Allah menamai dirinya dengan nama as maka kita wajib mengimani bahasanya Sami' Maha mendengar adalah salah satu nama Allah. Dan kita mengimani bisam'i mendengar adalah salah satu sifat Allah. Wabi bi yasma'u dan bahasanya Allah Subhanahu wa taala itu mendengar. Wawa hukmu, maka ini adalah konsekuensi yang dikandung dari nama asamiyah, as yeah. Wabitilkah sifat dan konsekuensi dari sifat Allah tersebut. Karena memiliki nama maha mendengar namun tidak mendengar. Atau sam'an bila idraki masmu'in atau mendengar namun tidak bisa menangkap apa yang terdengar itu satu hal yang mustahil. Wa ala hadha faqis, maka dengan dua contoh ini kiaskan dengan yang lain. Maka uh, ya, maka nama Allah itu ada nama yang eh, ada nama yang lazim dan ada nama yang mutaati. Ya, ada nama yang lazim dan ada nama yang mutaati. Ya, ketika nama Allah itu adalah nama yang lazim, nama yang tidak memiliki objek dan sasaran, maka mengimani nama Allah itu mengandung dua unsur. Sedangkan jika nama Allah itu adalah nama mutaaddi, contohnya tadi as maka mengimani nama Allah yang muta'adi yang memiliki objek dan sasaran itu mengandung tiga unsur. Nama Allah yang lazim yang tidak memiliki objek sasaran. Contohnya al Hayyu, ya, Contohnya adalah al Hayyu Zat yang maha hidup. Ini tidak ada sasarannya di makhluk. Tidak ada makhluk yang jadi sasaran dari nama Allah al Hayyu. Maka nama Allah yang semacam ini mengimaninya adalah dengan dua poin. Yang tadi telah kita baca. Yang pertama adalah meyakini bahasa salah, satu nama Allah adalah al Hayyu. Kemudian yang kedua, mengimani sifat yang terkandung dalam nama. Maka kita yakini bahasanya Allah memiliki sifat al-hayatu. Ya, sifat hidup dengan hidup yang sempurna. Hidup yang sempurna dalam hal ini adalah tidak didahului ketiadaan dan tidak diakhiri dengan kefanaan. E, lain hanya jika nama Allah itu nama yang mutaati, memiliki makhluk yang menjadi sasaran. Contohnya maha mendengar. Maha mendengar ini ada makhluk yang jadi sasarannya. Maka dia nama yang muta'adi. Maka nama yang muta'adi mengimaninya dengan tiga unsur. Sama dengan nama yang lazim, nama jenis yang pertama, kemudian ditambahi poin yang ketiga. Maka mengandung tiga poin. Yang pertama, meyakini bahasanya asami, misalnya asami adalah nama Allah. Kemudian yang kedua, mengimani nama yang terkandung dalam eh, sifat yang terkandung dalam nama. Maka kita imani dan kita yakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat mendengar. Setelah itu kemudian mengimani hukum. Ya, mengimani hukum atau konsekuensi dari nama dan sifat tersebut. Ya, hukumnya adalah ya, kita mengimani bahasanya Allah mendengar apapun yang kita katakan. Sekalipun itu bisik-bisik yang demikian lirihnya. Tidak ada yang tidak Allah dengar. Dan tidak ada yang tidak Allah ketahui apa yang kita katakan. Karena semuanya didengar oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengimani hukum. Mengimani hukum dibalik atau konsekuensi dibalik nama Allah yang muta'addi. Ya, kemudian tadi kita jumpai dicontohkan bahasanya salah satu nama Allah adalah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Al-Hayy adalah Al-Hayy adalah zat yang maha hidup, Al-Qayyum adalah zat yang mengurusi dirinya dan mengurusi seluruh makhluknya. Perlu diketahui bahasanya nama ini adalah dua nama induk. nama ini adalah dua nama induk. Karena semua sifat zatiyah itu terkandung dalam al-hayy. Dan semua sifat fi'liyah itu terkandung dalam al-qayyum. Maka sifat Allah ada sifat datiyah, sifat yang melekat dan ada pada zat Allah ya, sejak dulu tanpa awal. Semuanya itu ada pada terkandung dalam al-hayyu. Maka Allah adalah zat yang hidup, Allah adalah ya, ya, Allah itu memiliki ya, memiliki wajah, Allah itu memiliki eh, tangan dan seterusnya. Ya Allah itu zat yang maha agung, zat yang maha mulia. Ini semua sifat datiyah. Itu semua bagian dari al-hayu. Sedangkan sifat fi'liyah yaitu sifat yang berkenaan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya terkumpul dalam al-qayyum, mematikan, menghidupkan, ya, mematikan, menghidupkan, mendengar, melihat. Ya, maka semuanya itu terkumpul dalam nama Allah al-qayyum. Kemudian contoh yang lain, kembali ke buku. Contoh yang lain, firman Allah Ta'ala. Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu. Terbelenggulah tangan-tangan mereka. Mereka orang Yahudi dilaknat disebabkan ucapan mereka. Bahkan dua tangan Allah itu terbuka. Allah meyungfiku eh, kaifayasha eh, memberi ya, sebagaimanakah yang dia inginkan. Di sini Allah Ta'ala berfirman, dua tangan Allah itu terbuka maka Allah tetapkan untuk dirinya kalau dia memiliki dua tangan dan tangannya itu memiliki sifat terbuka. Jadi maksud terbuka di sini al-ata al-wasi, pemberian yang luas. Maka wajib bagi kita untuk mengimani bahasanya Allah memiliki dua tangan yang terbuka dengan pemberian dan nikmat. Namun wajib atas kita untuk tidak melakukan upaya dalam hati tasawuran membayang-bayangkan. Tidak pula melakukan upaya dengan lidah, nutkon dengan mengucapkan. Anu kayif, kita berupaya membahas bentuk dari tangan Allah tersebut. Ya, kita bayangkan bentuknya secara imajinatif. Maka itu takyif. Dan itu tidak boleh. Atau kita samakan dua tangan Allah dengan tangan makhluk. Ini tidak boleh. Ini namanya tamthin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah, Dia zat yang Maha mendengar wal al-basir yang Maha melihat. Allah taala eh, ya, dan Allah taala berfirman dalil haramnya takyif ya. eh, dalil haramnya tamsil ini surat surah ayat 11 laisa kamitsli syai tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah ini dalil haramnya tamsil menyamakan Allah dengan makhluk Sedangkan dalil haramnya takyif ada firman Allah di surat Al-A'raf ayat yang ke-33 tepatnya pada kalimat wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian dilarang bicara tentang Allah tanpa ilmu. Maka ketika kalian katakan tangan Allah bentuknya gini gini gini, kotak-kotak yang seperti ini atau lonjong-lonjong yang seperti ini, ya, maka ini bicara tentang Allah tanpa ilmu dan itu satu hal yang Allah haramkan. Dalil yang lain haramnya takyif wala takfu ma ilmun. Jangan kau ikuti sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Dan Allah adalah gaib, maka mengatakan Allah itu begini dan begini, itu harus ada sumbernya, harus dasar ilmunya. Jika tidak ada, maka ini termasuk mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmu tentangnya. Faman masalah, maka siapa yang menyerupakan dua tangan Allah dengan tangan makhluk, maka dia telah dusta kita telah berdusta karena Allah mengatakan tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Dan dia telah durhaka kepada Allah dalam firman-Nya, janganlah kalian buat-buat bagi Allah penggambaran-penggambaran. Ya, artinya janganlah kalian melakukan tamsil. Adapun orang yang mentakyif sifat tangan Allah, melakukan imajinasi oh, begini-begini, dengan mengatakan dua tangan Allah itu memiliki tata cara tertentu, ya, bentuk tertentu apapun bentuknya maka dia bicara tentang Allah tanpa ilmu dan dia kofa mengikuti sesuatu yang dia tidak punya ilmu tentangnya. Akan kami buat contoh yang kedua, akan kami sampaikan contoh yang kedua tentang sifat yaitu Allah berada di atas ars. Maka Allah Ta'ala menetapkan dirinya kalau dia berada di atas ars. Ini Allah katakan di tujuh ayat dalam Al-Quran. Semuanya dengan kata-kata istawa dan alal ars. Dan jika kita merujuk ke, e, tentang istiwa dalam bahasa Arab, kita jumpai bahasanya ya, istawa ida udhiya bi ala jika mutaadi dengan ala layak tadi tidaklah mengharuskan kecuali maknanya irtifak di atas wal ulu dan di atas. Sehingga makna firman Allah Ta'ala di surat Toha ayat yang kelima, Allah itu istawa di atas, Allah Ar-Rahman itu istawa di atas ars, dan ayat-ayat yang semisal. Maknanya adalah annahu ala ala arsihi Dia berada di atas arsnya, uluwan khasan, dengan keberadaan di atas yang bersifat khusus. Berbeda dengan al-ulu, al-am, ulu yang bersifat umum, di atas seluruh jagat raya maka Allah berada di atas ini satu hal yang betul-betul ada bagi Allah dalam makna yang hakiki. Maka Allah itu di atas arsnya dengan di atas yang sesuai dengan kemuliaan Allah. Tidak sebagaimana, tidak serupa dengan manusia di atas tempat tidur. Atau manusia berada di atas hewan ternak tunggangannya. Atau manusia berada di atas perahu yang Allah sebutkan dalam sejumlah ayatnya berikut ini. Wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun. Allah jadikan untuk kalian manusia, perahu dan binatang, ternak, atau binatang yang bisa kalian kendarai litastawu ala duhurihi supaya kalian berada di atas punggungnya. Punggung kendaraan tadi. Maka di sini kita jumpai istawa ala kemudian kalian mengingat nikmat Rabb kalian ketika kalian berada di atas punggung kendaraan kalian, lantas kalian katakan, masuk jidat yang telah menundukkan untuk kami kendaraan ini, dan eh, padahal kami tidaklah mampu menundukkannya. Dan hanya kepada Rob kami, kami akan kembali. Maka istiwa makhluk di atas sesuatu tidaklah mungkin semisal dengan istiwa Allah di atas arsnya. Karena tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Ya, maka di sini di paragrafnya tadi kita baca kita jumpai perbedaan antara al-istiwa dan al-ulu. Ya, apa beda al-istiwa dengan al-ulu disampaikan oleh Ibnu Thaimin? Ya, bahasanya istiwa itu adalah al-ulu al-khas. Ya, Allah berada di atas satu makhluk yaitu arsh. Lain hanya dengan kita katakan Allah itu zat yang ali, zat yang tinggi. Maka itu al-ulu al-am Allah itu berada di atas seluruh makhluknya, ars dan semua makhluk di bawah ars. Karena ars adalah makhluk Allah yang paling tinggi. Dan itu semua adalah hakiki dan bukan majas. Kemudian kembali ke buku Waqat akhta'a khata'an aziman dan sungguh telah salah besar orang yang mengatakan bahasanya istawa alal ars artinya menguasai ars. Kenapa ini salah besar? Yang pertama, kan ini penyelewengan kalimat dari tempatnya yang dan makna yang benar. Yang kedua, ini menyelisih ijma' sahabat dan para tabi'in yang mengikuti sahabat dengan baik. Yang ketiga, ini mengharuskan konsekuensi yang batil yang tidaklah mungkin seorang mukmin ya yatafawwaha biha mengatakannya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, karena menguasai Kemudian Allah istawa alal ars. Kemudian Allah menguasai ars. Dan tidak ada menguasai kecuali setelah terjadi rebutan terlebih dahulu. Ya, terjadi dan ya, rebutan terlebih dahulu. Maka kalau ayat yang mengatakan sumastawa alal ars kemudian istawa alal ars diartikan dengan kemudian dia menguasai ars maka berarti ada selain Allah yang dulu menguasai ars kemudian Allah merebut as tersebut darinya, setelah itu kemudian Allah menguasainya. Ini lawazim yang batil. Ini adalah konsekuensi yang batil timbul dari e, ketika istawa dimaknai dengan istaula. Dan Al-Quran turun dengan bahasa Arab tanpa ragu lagi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya. Kami jadikan Al-Quran itu berbahasa Arab supaya kalian bisa memikirkannya. Dan konsekuensi kata-kata pasangan istawa ala dalam bahasa Arab artinya adalah al-ulu wal istiqrar. Berada di atas, istiqrar berada, al-ulu di atas. Berarti dia adalah maknanya yang mutabik yang mencocoki lafat tersebut. Maka istawa alal ars artinya berada di atas ars dengan ulu yang bersifat khusus sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Maka jika istiwa diartikan dengan istilah menguasai, maka ini adalah orang yang menyelewengkan kalimat dari tempatnya. Karena dia telah meniadakan makna yang dikandung oleh kata-kata istawa dalam bahasa Al-Quran, yaitu Al-Ulu. Dan dia tetapkan makna yang lain, yaitu makna yang batil. Karena dia artikan istawa dengan menguasai. Kemudian salaf dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sepakat dengan makna ini. Dari mana bisa dikatakan sepakat? Itlam yakti anhu karena tidaklah datang dari mereka satupun huruf yang menafsirkan istawa berbeda dengan maknanya secara bahasa. Yang menyelisih hal tersebut itu makna bahasa. Kemudian kaidah kaidah ijma ya, kaidah ijma maka Syekh Ibnu Saimin kemudian menyampaikan kaidah ijma Idza ja'a lafdhu fil Qur'an wa sunnah. Jika terdapat satu kata-kata dalam Quran dan sunnah, tidak terdapat dari salaf yang menafsirkannya dengan tafsiran yang menyelisih dohirnya. Maka asli artinya mereka sepakat dengan membiarkan makna dohirnya dan mereka meyakini kandungan makna dohirnya. Ini kaidah dalam masalah ijma. Ada dalil Eh, dari Quran dan Sunnah di situ digunakanlah satu kata-kata. Dan tidak ada tafsiran salaf yang menyelisihinya. Artinya ulama salaf ijma dengan makna zahirnya. Jika ada yang bertanya, apakah terdapat kata-kata yang tegas dari salaf yang mereka menegaskan bahasanya istawa maknanya adalah ala. Maka kami katakan iya, ada dari salaf Wa ala fardi dan seandainya kita andaikan. Layakunu warada anhu tidaklah datang dari mereka tegas semacam itu. Fa'inal fi madala'il lafdu. Maka hukum asal dalam makna yang dikandung oleh lafad dalam Al-Quran dan As-Sunnah adalah dibiarkan sebagaimana tuntutan makna maknanya menurut bahasa Arab. Fayakunu isbatu salaf lahu ala hadal makna Ya, kemudian penetapan salaf terhadap makna tersebut ya, adalah uh, adalah ala hadal makna dengan maksud seperti ini. Maka ketika salaf menegaskan maknanya adalah demikian, maka itu cuma menegaskan apa yang jadi maknanya dalam bahasa Arab. Ya, kemudian konsekuensi yang batil yang menjadi konsekuensi orang yang menafsirkan istawa dengan istaula atau menguasai. Maka di sini disampaikan ada empat konsekuensi. Yang pertama bahasanya ar sebelum pencipta langit dan bumi bukan milik Allah. Karena ada kalimat thumastawa alal ars. Kemudian Allah istawa alal ars. Jika diartikan kemudian Allah menguasai ars berarti sebelum itu. Karena ada ada kata-kata kemudian. Maka berarti sebelum itu ars itu bukan milik Allah. Wa ala hadha maka berdasarkan hal ini falayakunullahu maka Allah tidaklah menguasai dan memiliki ars sebelum penciptaan langit. Tidak pula pada saat menciptakan langit dan bumi. Setelah selesai penciptaan langit dan bumi, barulah Allah itu memiliki ars. Dan konsekuensi yang ke yang kedua, ayat suha at-ta'biru kaulina maka sah-sah saja mengungkapkan dengan ya, dengan perkataan kita Allah istawa alal arts Allah, Allah istawa pada bumi dan Allah istawa pada satupun makhluknya dan tidak diragukan dan tidaklah ragu ini makna yang batil yang tidak layak bagi Allah azza wa jalla ya e, konsekuensi batil yang kedua kalau istawa maknanya istaula ya maka kalau kita mau mengatakan Allah menguasai bumi, dalam bahasa Arab bisa kita katakan Inallah istawa alal Arab. Kalau kita mau mengatakan Allah menguasai gunung-gunung eh, dan kita mau ngomong pakai bahasa Arab, ya, maka kita boleh mengatakan Inallah istawa ala al-jibal. Kalau kita mau mengatakan bahasanya Allah menguasai lautan pakai bahasa Arab, dan dia orang yang mengatakan istawa, istawa, istawa maknanya istaula, kita katakan innallah istawa alal bahar. Bolehkah demikian? Ya, realitanya tidak boleh. Dan yang ketiga ini adalah menyelewengkan kalimat dari maknanya yang tepat. Yang keempat, ini menyelisih ijma' salafus salih. Dari mana klaim ijma'nya tadi? Dari kaidah yang telah kita bacakan satu kalam inti e, maka kesimpulan pembicaraan tentang masalah ini tauhid nama dan sifat wajib atas kita menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya berupa nama dan sifat dan ini hakiki dan bukan diselewengkan tidak boleh diingkari tidak dibahas bentuknya secara imajinasi atau disamakan dengan bentuk makhluk. Dan kaidah mengatakan butlanul lazim ya dulu ala butlani al-malzum. Jika lazimnya konsekuensinya batil, maka ini menunjukkan bahasa sumber konsekuensi itu batil. Manakala istawa diartikan istaula itu menimbulkan konsekuensi batil, maka ini menunjukkan memaknai istawa dengan istaula adalah satu hal yang batil. Kemudian apa kemusikan eh, apa kemusikan orang-orang musik yang di tengah-tengah mereka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus tentang syiriknya orang-orang musyrik yang di tengah-tengah mereka Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam diutus maka itu bukalah kemusikan dalam rububiyah karena Al-Quran menunjukkan bahasa mereka orang musik jahiliyah ya, mereka inamakanu hanyalah mereka melakukan kemusikan fil ibadati fakot hanya dalam ibadah Adapun dalam rububiyah maka mereka mengimani bahasanya Allah semata itulah Arab Allah lah yang mengabulkan doa orang-orang yang Ya, mutarin orang-orang yang dalam kondisi kesusahan. Nah, Allah lah yang menghilangkan kejelekan yaitu musibah dan yang lainnya. Mimma Allah anhum yang Allah ceritakan tentang mereka, bahasanya mereka mengakui rububiyah Allah Azza wa Jalla. Akan tapi mereka musik dalam ibadah karena mereka menyembah selain Allah di samping mereka menyembah Allah. Dan inilah kemusikan yang mengeluarkan dari agama. Karena tauhid berdasarkan kata-kata tauhid itu sendiri artinya adalah anjak li syai' wahid dan menjadikan sesuatu itu tunggal. Dan Allah tabaraka wa taala memiliki hak sejumlah hak yang wajib diisahkan dalam hak-hak tersebut. Dan hak-hak tersebut terbagi menjadi tiga macam. Hak berkenaan dengan masalah kepemilikan jagat raya, ibadah dan nama dan sifat Allah. Oleh karena itu ulama membagi tauhid menjadi tiga macam, tauhid rububiyah, asma wa sifat dan tauhid ibadah. Maka orang musyrik hanyalah melakukan kemusikan dalam jenis ini, yaitu kemusikan dalam ibadah. Karena mereka menyembah selain Allah di samping mereka menyembah Allah. Dan Allah Taala berfirman, "Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a." Sembahlah Allah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dan Allah Ta'ala berfirman, Innahu mayyushik billah, sehingga siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga untuknya dan nerakalah tempat kembalinya dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Allah berfirman di surat An-Nisa, sehingga Allah tidak mengampuni dosa kemusyrikan, wa yaghfiru ma duna yasha dan Allah mengampuni dosa-dosa yang lain bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Ta'ala berfirman, Rob kalian berseru, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabai, aku jawab doa-doa kalian. Orang-orang yang sombong untuk beribadah kepadaku akan masuk neraka dalam keadaan hina. Dan Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Ikhlas. Karena surat Al-Kafirun itu juga disebut surat Al-Ikhlas. Ini surat Al-Ikhlas itu ada dua. yeah. Ya. Surat Al-Ikhlas itu Al-Ikhlas. Dan surat Al-Kafirun. Dua-duanya disebut ikhlas. Eh, Al-Kafir dan Al-Ikhlas biasa disebut dengan sebutan suratai Al-Ikhlas. Dua surat Al-Ikhlas. Bedanya ya, eh, kulhuallahu ahad itu Al-Ikhlas fil ilmi. Sedangkan kuliah ya al kafirun Al-Ikhlas fil amal. Ya, maka jika orang itu membaca dan mentelaah ya, surat Al-Ikhlas, maka dia akan memiliki ilmu yang benar tentang Allah. Dan jika seorang teman mengamalkan surat Al-Kafirun, maka dia akan memiliki amal dan tindakan yang benar berkenaan dengan hak-hak Allah. Kuliah ya ayat kafirun, katakanlah wahai Muhammad, hei orang-orang kafir, aku tidak menyembah ya, berhala yang kalian sembah. Dan kalian pun tidaklah menyembah Allah yang aku sembah. Aku tidaklah, aku bukanlah orang yang menyembah Berhala yang kalian sembah dan kalian bukalah penyembah Allah yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin untukku. Untuk kalian agama kalian, untukku agamaku. Namun ingat, bahasanya orang musyrik itu menyembah Allah. Mereka haji untuk Allah, umrah untuk Allah, berdoa kalau pas di lautan hanya kepada Allah dan seterusnya. Namun kenapa dikatakan di surat Al-Kafirun kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah? Padahal realitanya mereka menyembah Allah. Ya, maka jawabannya karena tidaklah disebut menyembah Allah kecuali orang yang menyembahnya kepada Allah. Orang yang menyembah Allah dan selain Allah tidak disebut sebagai orang yang menyembah Allah, namun disebut musyrik. Bukan disebut orang yang ya'budullaha, menyembah Allah. Karena sesungguhnya kemusikannya membatalkan penyembahannya kepada Allah. Ketika dia menyembah selain Allah, maka ini membatalkan amalnya menyembah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak ada. Sehingga sah-sah saja dikatakan kalian orang musyrik kalian tidak menyembah Allah yang aku sembah. Padahal realitanya mereka menyembah Allah. Ya, eh, kauli ucapanku surat Al-Ikhlas artinya ikhlasul amal. Karena surat Al-Kafirun adalah surat ikhlasul amal. Meskipun dia dinamai juga surat Al-Kafirun. Dan pada hakikatnya dia adalah surat ikhlas amali. Sebagaimana surat Kulullahu Ahad adalah surat ikhlas ilmi dan aqidah. Wallahul muafiq. Ya, uh, namun ada catatan berkenaan dengan uh, tadi paragraf pertama dari di jawaban. Eh, lian al-Quran al-Karim yadullu ala annahum idama kanu yusyrikuna fil ibadati faqat. Ya, maka ini di pertanyaan yang kedua tadi ada di paragraf pertama lian uh, innal Qur'an al-Karim yadullu ala annam innama kanu yusyrikuna fil ibadati faqat. Uh, maka kata-kata Eh, kalimat ini seakan-akan memberikan kesan bahasanya mereka memiliki tauhid rububiyah yang sempurna. Tidak punya cacat dalam tauhid rububiyah. Jadi satu hal yang tidak benar. Ini, eh, mereka memiliki cacat dalam tauhid rububiyah karena mayoritas orang musik Arab atau bahkan ijma mereka mengingkari hari akhir. Ya, mengingkari hari akhir. Allah itu membangkitkan manusia dan itu adalah konsekuensi rububiyah. Mudah bagi Allah untuk meng, me, menghidupkan me, menghidupkan e, orang-orang yang sudah mati. Demikian juga mereka e, terjun dalam kemusikan dalam rububiyah karena mengatakan meyakini bahasa yang bintang itu yang menurunkan hujan dan yang lain. Ya, kemudian apa usul ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah dan perkara agama yang lain? Kaidah ahli sunnah wal jamaah dalam masalah akidah dan yang lainnya dalam perkara agama adalah berpegang teguh secara sempurna dengan kitabullah dan sunnah rasulnya dan apa yang menjadi dan para sahabat ya, dan apa yang dipegang oleh para khulafa rasidin min, min hudan was sunnah berupa petunjuk dan sunnah mengingat firman Allah Ta'ala katakanlah jika kalian betul-betul mencintai Allah ikutilah aku saya Allah akan mencintai kalian dan Allah Ta'ala berfirman siapa yang taat pada Rasul sungguh dia taat pada Allah Paman dan siapa yang berpaling Fama arsalnaka alim hafidha. Maka kami tidaklah mengutusmu sebagai penjaga bagi mereka. Dan firman Allah Ta'ala dan apa yang diberikan oleh Rasul ambillah, apa yang dilarang berhentilah. Wahada dan ayat ini al hasar ayat yang ke-7 ini meskipun konteksnya adalah pembagian ghanimah. Ya, fahuwa maka ayat ini fil umur syariah mimba bil aula. Maka dalam perkara syariat itu mimba bil aula lebih-lebih lagi. Maka jika apa yang Rasul berikan berkenaan dengan masalah harta diambil, maka apa yang Rasul berikan berkenaan dengan perintah-perintah Allah wajib, lebih wajib untuk diambil. Dan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah pada banyak orang pada hari Jumat, Nabi katakan, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah eh, petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sejelek-jelek perkara ada lah yang diada semua perkara yang diada dalam agama itu bid'ah semua bid'ah kesesatan dan semua kesesatan di neraka. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kalian berpegang teguh dengan ajaranku dan ajaran khulafa Rashidin. Yang mereka adalah Rashidin orang-orang yang memiliki amal yang benar. Mahdiin memiliki ilmu yang benar. Beda Rashidin dengan Mahdiin. Rashidin itu amal yang benar. Mahdiin, Huda itu ilmu yang benar. Maka dan ini adalah keadaan semua para sahabat. Mereka memiliki ilmu yang benar karena belajar dari Nabi dan mereka memiliki amal yang benar karena mereka adalah insan-insan yang bertakwa. Maka semua semua sahabat itu eh, pengganti Nabi Rashidin dan Mahdiin. Eh, eh, namun manusia yang paling sempurna dalam Rashid, sahabat Nabi yang paling sempurna dalam Rashid dan Mahdinya adalah empat khulafa Rasyidin. Yang mereka adalah empat sahabat yang paling istimewa setelah sang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalil dalam masalah ini banyak. Maka jalan ulama jamaah dan jalan mereka adalah berpegang teguh secara sempurna terhadap kitabullah dan sunnah Rasulnya. Dan sunnah para sahabat yang Rasyidin Mahdiin setelahnya. Di antaranya mereka menegakkan agama dan tidak berpecah belah dalam agama. Dalam rangka melaksanakan firman Allah Ta'ala Allah syariatkan bagi kalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nuh, yang kami wahyukan kepada wahai Muhammad, yang kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa. Tegaklah agama dan janganlah kalian bercerai-berai di dalamnya. Wahum maka mereka ahlu sunnah meskipun terjadi di antara mereka perselisihan. Ya, mayasul apa yang terjadi mimalil istihati fi masar yang memang masar dibolehkan beristihad di dalamnya maka perselisihan ini tidaklah mengantarkan pada perselisihan hati. anda jumpai mereka muta'alifin, mutahabina. Mereka saling e, muta'alifina menyatu dan saling mencintai. Meskipun terjadi dari mereka perselisihan ini, yang perselisihan tersebut jalannya adalah jalan istihad. Kemudian yang terakhir di pagi hari ini adalah poin yang keempat, Saya pakai itu ahlu sunnah wal jamaah. Maka alusunah sunnah wal jamaah adalah orang yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi dan bersatu di atas ajaran Nabi. Mereka tidaklah menoleh kepada yang lain. Baik dalam masalah ilmiah akadiyah. Masalah ilmiah sama dengan masalah akidah. Ataupun masalah amaliyah hukmiyah. Masalah fikih. Oleh karena itu mereka disebut ahlu sunnah karena berpegang teguh dengan sunnah. Mereka disebut al-jamaah karena mereka bersatu di atas sunnah. Dan jika anda jumpai keadaan ahli beda, anda jumpai mereka berselisih fimahum alaih dalam apa yang jadi ajaran mereka berupa jalan akidah atau jalan amal. Maka ini menunjukkan bahasa mereka jauh dari sunnah sesuai dengan kadar bid'ah yang mereka ada-adakan dan mereka buat-buat. Ya demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Karena ini hari Sabtu, silakan jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Ya, tentang adanya aturan pemerintah untuk tidak memberikan uang pada peminta-minta, apakah itu bertentangan dengan dalil wajibnya memberi pengemis pada ya, surat Al-Ma'arij Ya, pertama memberi pada pengemis satu hal yang diperintahkan namun bukan perintah wajib, namun perintah anjuran. Ya. Dan pemerintah punya hak dan boleh e, mengatur dalam hal-hal yang bersifat anjuran manakala itu untuk mewujudkan maslahat. Yang tidak boleh adalah melarang sesuatu yang diwajibkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Saya berniat menjual rumah sejak tahun 2012. Kemudian rumah terjual di tahun e, eh, 2022. Apakah kena zakat 10 tahun? Iya, kena zakat 10 tahun. Kena zakat perdagangan 10 tahun. Ada seorang yang akan safar dan e, memutuskan untuk tidak puasa jika tidak puasa. Jika mengambil pendapat bahasanya safar dimulai dari persiapan bagaimanakah status puasanya. Jika ternyata safarnya dibatalkan sebelum berangkat dan orang ini sudah keburu sarapan pagi. Ya, maka menurut ulama yang membolehkannya, maka membolehkannya setelah barang-barang itu di atas kendaraan. Ya. Barang-barang ya. sudah masuk ke kendaraan, artinya ini sudah betul-betul ya, 99% berangkat. Maka uh, nilai gagalnya itu ya, nilai gagalnya itu sedikit sekali. Bahkan seperti mengada-ada. Kalau ini barang yang mau dibawa untuk safar, semuanya sudah masuk di situ. Nah, baru ketika itu boleh batal. Menurut satu pendapat. Ini kemudian gak jadi safar, ini satu hal yang ya dikatakan ya bisa kita katakan satu hal yang setengah mustahil. Ya, lain hanya kalau dia cuma mau niat nanti berangkat maka kemudian peluang untuk nggak jadi ya masih tinggi. Maka nampaknya orang ini salah paham. Ya, dia, dia pertama menyelisih jumhur dan dia salah paham dengan pendapat yang dia ambil. Ya, pendapat yang dia ambil itu mengharuskan baru membolehkan untuk batal setelah dia semuanya siap dia tinggal naik ke kendaraannya berangkat. Nah sebelum naik dia batal dulu. Ya, sebelum naik dia batal dulu. Dan ini kemungkinan untuk batalnya sedikit sekali. Ya, maka bisa dipastikan orang ini membatalkan ya, membatalkan puasanya padahal dia tidak punya alasan untuk membatalkannya. Bagaimanakah jika batal safarnya terjadi sebelum dia keluar dari daerah tempat dia tinggal? Bagaimanakah jika belum mengkonsumsi apapun setelah subuh dan batal safar? Mengingat pada awalnya dia tidak niat puasa, ya, tidak sah puasanya. Ya, dia memang tidak punya niat untuk puasa. Dan itu tidak boleh. Dia harus puasa. Menurut pendapat ini, yang pendapat yang diambil, dia wajib niat puasa. Cuma boleh batal. Beda antara niat tidak puasa sama batal. Jadi cuma boleh batal ketika 99% mau berangkat. Ya, boleh batal, bukan boleh tidak niat puasa. Ya, dia boleh yuftir, boleh membatalkan puasanya ya, ketika 99% dia sudah mau berangkat. Itu bukan boleh tidak berniat puasa, tidak, tidak boleh untuk tidak niat puasa. Boleh tidak niat puasa itu manakala dia posisinya sudah safar. Ya. Kemudian malam itu dia posisinya di tengah jalan, maka dia berniat besok saya tidak tidak puasa. Nah itu boleh. Kalau ini tidak boleh, dia mukim. ya wajib niat, punya niat untuk safar. Cuma nanti boleh batal. Ketika 99% ya, kondisi itu sudah siap berangkat. Ya, maka ya jika belum mengkonsumsi apapun setelah subuh dan batal safar, ya tidak ada puasa baginya. Wajib imsak karena tidak dia tidak punya alasan udur untuk untuk untuk batal. Dia wajib imsak, namun itu tidak dinilai puasa. Ya, karena dia tidak pasang niat. Bolehkah berniat setelah subuh ketika tahu Batal safar tidak boleh. Tidak sah. Niatnya harus sebelum subuh. Dikatakan tadi e, dilarang memberikan uang kepada anak kecil. Sedangkan di buku Tarbiyatul Abna disebutkan Abdullah bin Umar suka memberikan pada memberi pada anak kecil. Bagaimana komprominya? Ya, anak kecil itu ya, boleh menerima transaksi-transaksi yang menguntungkan namun tidak boleh melakukan transaksi-transaksi yang merugikan. Ya, dia boleh uh, melakukan transaksi-transaksi yang menguntungkan, artinya transaksi menerima hadiah, kemudian dimakan, hadiah kue, kemudian dimakan boleh. Non kalau dia tidak boleh melakukan transaksi yang bisa merugikan, melakukan transaksi dikasih duit untuk beli sendiri, melakukan transaksi jual beli, atau kemudian ngasih hadiah sama temannya. Maka ini tidak boleh. Karena transaksi yang merugikan. Kalau transaksinya transaksi yang menguntungkan, dikasih hadiah, dikasih sedekah, boleh baginya menerimanya. Ketika eh, kita sudah sahur, apakah sudah dihitung niat untuk puasa? Tentu sudah. Ya. Gak mungkin kemudian orang uh, asik makan sahur-sahurnya dia satu jam sendiri. Nah, dari proses awal sampai akhir kemudian saya belum niat puasa. Nah, Ada orang yang niat jual motor, mobil atau yang lain ternyata setelah satu tahun atau lebih tidak jadi. Bagaimanakah zakatnya? Ya. Ya, setelah satu tahun kemudian dia udahlah dipakai saja nggak usah dijual. Ya dia kena wajib bayar zakat satu tahun. Ya, di mana dia telah niat untuk menjualnya tadi. Karena definisi zakat perdagangan adalah zakat untuk barang-barang yang diniatkan untuk dijual. Nitip zakat pada panitia takmir atau orang sebelum hamin dua apakah hukumnya? Tadi telah saya sampaikan di awal majelis ini catatan tambahan tadi hukumnya boleh. Dengan catatan itu nanti dibagikan paling cepat dua hari sebelum hari H. Apakah penyerahan zakat apakah terhitung ketika di panitia atau pada sampai penerima zakat? Berdasarkan keterangan saya Abdullah Mutlak di fikih sunnah muyasarah, maka hitungannya dua hari itu adalah yang paling lambat eh, paling cepat dua hari sebelum hari H itu adalah di tangan penerima. Adapun di tangan wakil eh, atau panitia atau semacam itu ya tadi beliau katakan sejak awal Ramadan boleh. Pada kasus si penjual adalah anak yang dititipi mandat anaknya wakil, namun anak buka usaha karena ayahnya. Modal pemikiran ayahnya, berarti manajemennya ayahnya. Walau anak saat ini sudah mandiri secara apa ini? administrasi. Ayah adalah yang dititipi amanah. Uh, wallahu a'lam, maka nampaknya ini belum begitu mandiri. Masih kemudian kamu harus begini, kamu harus begitu. Belum dilepas 100%. Yang boleh tadi dari menurut Syafi'iyah tadi manakala anaknya sudah mustakil Sudah dilepas 100%. Apakah tetap mendapatkan e, keutamaan pahala haji umrah jika kita sholat suruh di lain masjid karena ada kajian? Maka subuhnya di masjid itu. Nah, kalau mau dapat e, pahala yang dijanjikan dalam hadis riwayat Tirmizi. Bagaimanakah kalau punya utang puasa Ramadan karena hamil dan menyusui hingga berkali-kali Ramadan belum diganti hingga anak-anak dewasa Apakah diwajibkan bertobat? Iya wajib bertobat dan wajib kodok. Wajib bertobat karena sudah ada kesempatan untuk kodok namun tidak kodok. Dan tetap wajib kodok karena kodok tidak diputihkan gara-gara telah sekian tahun. Dan jika hingga ajal menjemput belum dikodok juga. Apakah anak yang akan mengganti dengan fitiah Atau kalau diganti dengan puasa, apakah ditambah juga dengan fitiah? Ya, maka e, anaknya punya kewajiban untuk mengkodok atau kalau tidak kodok fidyah. Pilihannya dua. Apa konsekuensinya jika zakat fitri kita serahkan langsung pada fakir miskin H 14 atau H 7 idul fitri? Tidak sah menurut pendapat yang paling kuat. Ya, sah menurut Syafi'iyah karena menurut Syafi'iyah boleh dari sejak tanggal 1 Ramadan. E, namun tidak sah menurut pendapat yang kuat. Alasannya tadi telah kita baca di e, kemarin di Fatwa Arkanit Islam. Karena zakat itu disebut zakatul fitri. Artinya dia sebabnya adalah karena menjumpai fitri. Dan fitri tenggelamnya matahari di hari puasa yang terakhir. Oleh karena itu hukum asalnya tidak boleh dilakukan sebelum, sebelum waktunya kecuali terdapat dalil dan dalil dalam masalah ini asar sahabat yang menunjukkan ya boleh didahulukan satu atau dua hari sebelum hari uh, hari raya. Di Masjidil Haram ketika 10 hari terakhir ada dua kali sholat. Apakah keutamaan sholat malam semalam suntuk itu didapatkan ketika memilih salah satu sholat taraweh atau harus dua-duanya? Yeah. satu malam suntuk itu didapatkan ketika mengikuti taraweh yang pertama. Sampai selesai. Di sisi yang lain tidak boleh ada dua imam di satu masjid. Itu maksudnya dalam satu waktu ya, dalam satu waktu dan dalam manakala e, dalam satu waktu dan lingkupnya lingkup yang terbatas. Masjidil Haram im, im, uh, imam masbuknya banyak kalau di Masjidil Haram. <laughs> imam masbuknya banyak di sebelah sini karena masjidnya luas sekali ada orang-orang kumpulan orang telat di sebelah sana. Kita tidak harus ikut cari yang sebelah sana. Uh, e, mutarnya saja sudah satu kilo. Nah, maka imam-imam masbuk sana banyak yang tidak boleh uh, eh, ya, boleh itu adalah di waktu yang sama, di lokasi yang ya, di lokasi yang berdekatan dan di lokasi yang terbatas. Kalau lokasinya luas, ada ujung timur, ada ujung barat, Uh, maka apakah dosa bikin jamaah masbuk di sini? Di sana ada jamaah? Tidak. Itu tidak termasuk. Eh, wajul istidlal tentang keutamaan puasa sawal semisal puasa wajib setahun atau puasa sunnah setahun. Ya. Maka kalau setahunnya maka ya, eh, hitungannya satu bulan Ramadan itu sama dengan sepuluh bulan. Satu bulan sama dengan sepuluh bulan. Terus kurang dua bulan. Ya, enam hari itu sama dengan dua bulan, maka satu tahun. Gitu. Ya. Kemudian alasan Syafi'iyah dan Hanabilah yang mengatakan satu tahunnya itu satu tahun pahala wajib adalah karena nanti apa bedanya dengan puasa tiga hari setiap bulan? Apa bedanya dengan puasa tiga hari setiap bulannya? Nabi katakan siapa yang puasa tiga hari setiap bulan maka dia puasa setahun. Apa bedanya? Tidak ada nilai istimewanya kalau kalau demikian. enam hari di bulan Sawal tidak ada istimewanya. Kalau kemudian dengan kaidah bahwasanya eh, ya, sehingga tidaklah maksud dari untuknya pahala satu tahun di puasa Sawal kecuali maknanya adalah pahala wajib dan bukan pahala sunnah. Kalau itu pahala sunnah sama dengan puasa tiga hari setiap bulannya, tidak ada bedanya. Nah supaya beda, ya, maka satu tahun di situ satu tahun pahala wajib. Apa hukum menggunakan baju yang pernah digunakan oleh orang kafir? Seperti Naruto, Power Ranger, dan yang lainnya? Namun baju itu dimodifikasi sehingga tidak ada ciri khas kekafirannya sama sekali. Iya. Sang pemakai pun senantiasa mengajak orang banyak untuk menjauhi film-film animin kartu Jepang. Sang pengguna baju tersebut nggak ada niatan pakai baju suhroh tersebut untuk sombong. Dia hanya senang dengan keunikan bajunya. Ya, maka kalau uh, maka tentang suhrah, maka di sini ada niat sombong dan ada realita tampil beda. Kalau dia niatnya adalah niat untuk kesombongan dengan pakaian suhrah tersebut, maka hukumnya haram. Dan jika itu adalah realitanya dari pakaian zuhrah tanpa ada niatan semacam itu hukumnya makruh. Ya, yang jelas uh, ya jika ini pakaian ini adalah pakaian nyentrik ya. Pakaian ini meskipun tidak ada badannya unsur khas orang kafir, dia nyentrik. Ya, sehingga kemudian menarik perhatian orang menarik kemudian mata untuk melihatnya, menarik orang untuk membicarakannya, maka ini pakaian zuhrah. Jika tanpa niat kesombongan maka hukumnya makruh, jika dengan niat kesombongan maka hukumnya haram. Jika kita di dalam posisi didolimi dan ditumpahkan darah oleh saudara kita sama muslim. Makna asalnya kalau ditumpahkan darah itu mati. Orang mati nggak bisa doa ini. Apakah boleh kita kita boleh mendoakan supaya orang tersebut kafir di akhir hayatnya? Ya, ini redaksi pertanyaannya membingungkan. Ditumpahkan darahnya oleh saudara kita, berarti ini orangnya sudah orang mati. Gitu kan? Bolehkah kita yang ditumpahkan darahnya mendoakan? Dia tidak, dia nggak bisa berdoa, sudah mati. Atau mungkin maksudnya saudaranya, keluarganya. Ada keluarganya jadi korban pembunuhan. Kemudian uh, ya, kemudian keluarganya bolehkah keluarganya mendoakan supaya si pelaku pembunuhan tadi murtad di akhir hayatnya? Jawabnya tidak boleh. Sebenarnya tidak boleh karena ini tidak setimpal. Tidak tidak setimpal. Ini lebih jelek. Ya, maka eh, jadilah si orang yang berdoa tadi zalim setelah sebelumnya dia mazlum. Ya, maka ini hukumnya haram karena kezaliman. Hukumnya haram karena kezaliman. Dan eh, orang tidak boleh ya, tidak boleh ridha dengan kekafiran, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Haram bagi seorang muslim untuk ridha dengan kekafiran, baik untuk dirinya ataupun untuk orang lain. Eh, dengan doa yang ditanyakan, maka dia ridho kekafiran untuk orang lain. Meskipun dia tidak ridho kekafiran untuk dirinya sendiri. Dan ini juga satu hal yang haram. Satu hal yang haram. Ya. Maka doanya seperti itu haram. Dan di sini ada ridho terhadap kekafiran terjadi pada orang lain dan ini juga hukumnya haram. Bagaimana jika kita titip zakat pada orang lain secara rahasia agar identitas kita tidak diketahui? Mana yang lebih afdal? Yang dianjurkan untuk menyembunyikan sedekah itu manakala sedekah sunnah. Ya, adapun sedekah yang wajib maka sebaiknya dinampakkan dengan tujuan supaya orang tidak berburuk sangka. Kita tidak pernah e, melakukan kewajiban. Uangnya kayanya tidak ketulungan, nggak pernah, tidak e, pernah kemudian mana zakatnya. Ya, maka e, supaya orang tidak berburuk sangka, hal yang wajib semacam sedekah yang wajib oleh zakat itu hendaknya dinampakkan dan kewajiban orang tersebut untuk jaga hati Kewajiban dia untuk jaga hati dan seharusnya dia nampakkan agar orang tidak berburuk sangka. Kalau misalnya di rumah sholat taraweh, mungkin ini perempuan, sholat taraweh imamnya bergantian hingga sholat witir. Bagaimana hukumnya? Kalau ditanyakan bolehnya, boleh atau tidak, jawabannya boleh saja. Apakah zakat perdagangan dikeluarkan ketika omset mencapai nisab atau mencapai nisab dan haul, mencapai nisab dan haul? Ya, setelah ini sampai nisab, kemudian berjalan satu tahun, maka setelah genap satu tahun kena zakat. Jika ada seorang muslim mengatakan Nasrani juga masuk surga, apakah dia kafir? Iya, dia bukan muslim. Dia bukan muslim. Dia, kecuali mungkin dia maksudkan uh, dia jelaskan maksudnya surga versi versi sinasrani. Yeah. Dan jika kemudian dia itlak semacam itu, dia masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang nasar juga masuk surganya Allah, maka dia bukan muslim. Dan ini satu hal yang maklum ini betul Yeah. satu hal yang seorang muslim pasti ya, tahu dan jelas bahasanya hanya Islam jalan surga.